Ada banyak orang tidak menyadari, ikhwas sekalian, bahwasanya hidup ya yang paling baik adalah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada orang ikhwah yang mencintai Nabi Alaihi Wasallam melebihi Abu Bakar. Tidak ada orang yang mencintai melebihi Abu Bakar. Ada kisah ikhwah panjang sekali. Saya ringkaskan begini. Pada saat Abu Bakar, ya, pada saat Nabi Alaihi Wasallam sedang tawaf dan hadis ini diriwayatkan disebutkan oleh uh, Al-Fat apa Ibnu Hajar dalam Bidayah wan Nihayah dan rawi-rawinya semua thiqat dan Al-Haythami juga menyebutkan dalam Majma' dan juga rawi-rawinya semua dikatakan oleh Bazar thiqat dan Bazar menukil riwayat ini sepanjang selengkapnya semua dan ini hadis sahih. Suatu hari Nabi SAW sedang tawaf di Ka'bah, kemudian tiba-tiba Nabi SAW dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. Pada saat dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy, gitu kan, maka ada yang menarik baju Nabi SAW, ada yang uh, apa, uh, mendorong Nabi SAW, ada yang berusaha memukul Nabi SAW, dikeroyokin. Gitu kan. Dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk membela Nabi SAW waktu itu. Sampai datangnya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar kebetulan waktu itu dikatakan adalah kepala suku Taim. Datang kemudian mendobrak orang-orang Quraisy tersebut. Dan Ali berkata, pada saat itu kami semua menyaksikan ya tidak ada seorang pun di antara kami yang berani membela Nabi SAW karena banyaknya orang-orang Quraisy yang mengurumuni Nabi Alaihi Wasallam. Sampai datangnya Abu Bakar, lalu Abu Bakar memindahkan mereka satu persatu, mendorong dan memukuli satu sama yang lain sambil berkata, ya, apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Lalu datanglah orang-orang Quraisy mengurumuni, mengurumuni Abu Bakar sam sampai datangnya seseorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ya ini Utbah bin Rabi'ah nanti yang mati e, di perang Badar terbunuh di tangan Hamzah radhiyallahu anhu ya. Maka Uthman bin Rabi'ah pun memegang Abu Bakar lalu menghantamkan sendal yang terisikan dengan dobel karet yang keras ke wajah Abu Bakar dan menaruh Abu, menjatuhkan Abu Bakar ke tanah lalu duduk di atas darahnya dan terus memukuli Abu Bakar sampai tidak bisa membeda, tidak bisa dibedakan antara hidung dan wajah Abu Bakar karena banyaknya darah yang mengalir dan akhirnya Abu Bakar pun terpinsankan lalu datanglah suku Taim membela Abu Bakar sampai-sampai mereka memikul Abu Bakar ya dengan apa namanya dengan kain sehelai kain dan mereka membawa ke rumahnya dan waktu itu Ummul Khair ya ibunya Abu Bakar masih ada dan Ummu Khair pun ini duduk sambil menyangka Abu Bakar anaknya sudah meninggal dunia mereka terus berusaha memanggilnya menyadarkannya membersihkan luka-lukanya sampai sore hari pada saat sore hari ternyata Abu Bakar masih bangun dan ternyata dia cuma pingsan Kalimat yang paling pertama diucapkan oleh Abu Bakar pada saat bangun, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit keras, gitu kan? Lalu orang-orang sukunya yang kafir-kafir yang memang tadinya memang membela karena kesukuan mengatakan tinggalkan saja dia. Bukannya dia peduli dirinya malah dia peduli dengan temannya, gitu kan? Maka Abu Bakar pun tetap mengucapkan kalimat bagaimana keadaan Rasulullah kepada ibunya. Kata Eh, Ummul Khair waktu itu belum masuk Islam ya. Dia mengatakan saya tidak tahu tentang keadaan temanmu. Kata Abu Bakar coba tanya kepada Ummu Jamil bin Khattab. Ini salah satu muslimah, sahabiat gitu kan. Coba tanyakan kepada Ummu Jamil. Ini yang pegang buku di halaman 130 131 ya kisahnya. 130 sampai 131. Jadi ini saya ringkaskan. Sekarang saya sedang bahas 131 di paragraf pertama. Pergilah kepada Ummu Jamil binti Khattab, tanya kepadanya. Ummu Jamil ini kebetulan seorang sahabat yang sudah masuk Islam, gitu kan. Lalu datanglah Ummu Jamil kepada Abu Bakar, lalu berkata Abu Bakar mengatakan bagaimana keadaannya Rasulullah SAW. Kata Ummu Jamil ada ibumu, Ummul Khair. Kata Abu Bakar tidak ada masalah, sampaikan saja. Maka Ummu Jamil mengatakan dia dalam keadaan baik. Maka Abu Bakar pun mengatakan Alhamdulillah ya. Kemudian Abu Bakar pada saat sudah bisa bangun sedikit saja, beliau disuruhkan makan oleh Ummul Khair ibunya, beliau mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan sampai saya mengetahui tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai saya bertemu dengan beliau. Maka Ummul Khair pun ibunya dan Ummu Jamil meminta Abu Bakar agar bersabar dulu sampai orang-orang selesai bubar semua, ya, karena ini keadaan tadi tegang, dikeroyokin ya, orang berkelahi pada saat itu. Eh, setelah itu keduanya memikul Abu Bakar sampai di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat tiba di sana Rasulullah SAW pun mencium Abu Bakar ya mencium Abu Bakar dan kaum muslimin menyaksikan masalah tersebut lalu Rasulullah SAW sangat terharu melihat keadaannya hidungnya sudah hancur gitu kan penuh dengan darah semua dan tidak bisa ngomong pun tergagak-gagak ngomongnya lalu berkata Ya, Abu Bakar, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Aku tidak apa-apa demi demi ibu dan ayahku tebusannya. Maksudnya ini biasa orang-orang Arab mengatakan begitu. Maksudnya, Anda lebih berani daripada ibu dan ayah saya. Itu bukan sumpah ya, tapi perkataan santun diucapkan. Tebusannya ayah dan ibuku ya Rasulullah, aku tidak apa-apa. Terus Abu Bakar mengatakan sambil menangis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecup kepala Abu Bakar. Ya dan ini Ya, dan lalu Nabi SAW mendoakan Abu Bakar dengan doa yang baik. Ya, doa yang baik. Lalu Abu Bakar sempat pada saat itu mengatakan, Ya Rasulullah, ini ibu saya, Ummul Khair. Orangnya baik, orangnya santun. Ajaklah dia masuk Islam dan doakanlah. Maka Nabi SAW pun akhirnya ya, mengajak masuk Islam dan masuk Islamlah Ummul Khair pada saat itu. Masuk Islam ibu, Abu Bakar jadi ibu dan ayahnya masuk Islam. Tapi di sini diangkat oleh penulis buku judulnya khusus tentang bagaimana cintanya Nabi cintanya Abu Bakar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bukti dalam keadaan sakit pun tidak mau makan tidak mau minum ya dalam kondisi berdarah semuanya tetap dia membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendahulukan melihat beliau memastikan keadaannya baru beliau mau makan dan minum